Silakan Pak Heru. Ya, menurut saya gini. Sama dia itu juga nggak konsisten. Kalau seandainya mau agama sendiri, agama sendiri. Tapi kok nebeng-nebeng gitu. Jadi namanya juga ditebengin, ya suka-suka orang yang bukan bawa. Suka-suka nggak nggak. Kalau dia amumat apa sebenarnya kalau untuk Islam itu tidak mengenal nama setelah Nabi Muhammad tapi dia mengenal nama Muhammad giliran dia acak acak sama itu itu resiko dia sendiri lah nggak apa-apa bukan masalahnya uh, halo ya silakan pak nama tapi ini masalahnya dianya nggak mau mengakui agama itu sendiri gitu Baik. Terima kasih Pak Heru. Pak Doni, selamat siang. Ya, maaf pak sinyalnya kurang oke pak mungkin boleh bergeser dikit agama di Pontianak preman-preman nggak atas nama agama dibiarkan itu itu preman-preman atas nama agama itu baik. itu baik terima kasih Pak Doni Bu Widi selamat siang ya orang kalau mau bertakwa sama yang maha kuasa kok repot-repot amat sih Justru yang menghalangin orang itu laknat dan terkutuk diadap, itu aja. Pak ah, Gilbert silakan. Iya, saya rasa ini satu tindakan pembiaran ya. Karena sering terjadi seperti ini. Terhadap agama lain juga begitu kan. Ini sebenarnya saya sih nggak mau ikut campur soal agama ya. Bisa lihat dari ketertiban beragama eh, bernegara ya, jelas sudah gagal ini. Harus kan dilindungi kan, setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ibadahnya ya kan ya terlepas dari masalah seperti bapak pertama bilang nebeng terhadap agama Islam yaitu urusan lain tapi negara paling tidak harus melindungi jangan membiarkan terjadi pembunuhan pemukulan penyiksaan terhadap warga negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 harusnya dibaca dikaji itu tidak boleh ada nyawa satu nyawa pun dari bangsa Indonesia ini hilang dengan sia-sia. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Togi, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, saya kira ya eh, kemarin baru Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda saya dengar di radio, di televisi, ya katanya kita kebanyakan menyalahkan pengaruh Barat. Kalau saya malah berpikir sejak reformasi sampai sekarang bukan pengaruh barat loh yang merusak bangsa kita ini. Pengaruh negara-negara timur tengah, budaya timur tengah yang sumbernya dari sana akhirnya terpecah-pecah semuanya bangsa ini. Jadi justru pengaruh negara-negara Arab, budaya Arab dan semua yang dari Arab itu banyak sekali yang membuat sekarang keadaan kita ya, seperti itu Ahmadiyah di diubur-ubur ke sana ke sini sampai hidup di Indonesia pun nggak boleh. Soal Tuhan itu kan soal pribadi, iya kan? Soal yang menyangkut kriminal dan lain-lain dan segala yang yang salah antar manusia itu baru soal negara. Tapi soal kepercayaan iman itu nggak ada yang bisa melarang orang mau bilang Tuhannya tiga, empat, lima, sepuluh. Kalau itu pribadi dia mau diapain, iya kan? Jadi saya kira ya polisinya, ya masyarakatnya sudah terlalu banyak dipengaruhi perpecahan-perpecahan negara Arab dibawa ke sini begitu loh. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amin. Silakan Pak Amin. Saya ingin menyampaikan, di Indonesia semua agama itu agama impor. Kenapa sih kita tidak mau belajar ilmu pengetahuan sama teknologi untuk membangun negeri? Ya, sekian terima kasih. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Ya, jadi saya pikir kita jangan mengambil haknya Tuhan, perannya Tuhan untuk melihat orang itu suci, eh, orang orang itu kafir, atau dia bejat, atau dia berdosa. Yang berhak itu yang maha suci, Tuhan yang berhak menghakimi kita. Nah itulah. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan yang mempengaruhi, yaitu benci dan cinta. Nah, itu harus kita pupuk. Dan bibit-bibit kebencian yang menghancurkan, yang memecah belah, itu harus dibuang. itu ini kan eh, saat PBB kecil, terdiri dari bermacam-macam agama, suku, ras, antar golongan. Jadi kita harus bersatu. Jadi kalau ada eh, ideologi yang sesat, yang seperti menimbulkan bibit-bibit kebencian seperti KPI, bubarkan aja dan dengan jiwa besar Kapolri boleh mengundurkan diri. Terima kasih. Oh, Pak Sebastian, silakan. Oke, selamat siang Pak FM. Selamat siang Pak. Setelah saya melihat di bawah pemerintah itu semenjak zaman tahun 98 itu udah benar-benar tidak ada. Dibiarkan eh, organisasi-organisasi masyarakat ini menjadi jagoan. Akibatnya beginilah kalau yang seperti ini dipelihara terus, kita lihat aja nanti. 2024 Indonesia itu satu persatu akan pecah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Sinong Derajat, silakan. Terima kasih. Organisasi yang mengganggu, melarang-larang itu sah untuk dibubarkan. Terima kasih. Pak Fendi, silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini pendapat saya. Agama atau kepercayaan apapun itu kan ke, kebebasan asasi. Jadi semua orang bebas ya. melakukan aktivitas kepercayaannya itu. Jadi tidak ada hak untuk orang lain melarang-larang itu. Tuhan itu sudah memberikan kita kebebasan. Nah, ini di sini negara tidak punya kemampuan dan untuk mengatasi ketimpangan seperti ini jadi memang kita di satu negara yang sudah tidak punya penguasa jadi pembiaran yang begini terus nanti akan membuat masyarakat jadi marah ya tunggu saja memang mungkin negara ini harus hancur dulu itu. terima kasih terima kasih kembali baik Pak Falah silakan begini Mbak kita harus dudukkan dulu persoalannya jangan langsung mengakhiri orang yang membubarkan acara tersebut itu yang pertama yang kedua siapapun ketika sudah merasa terusik akan melakukan eh, perlawanan nah Ahmadiyah dirasa sudah mengusik akidah umat Islam wajar saja umat Islam yang merasa uh, yang terganggu dia melakukan proses perlawanan tersebut itu yang kedua nah yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa pemerintah dalam hal ini bukan harus menghakimi siapa yang membubarkan tetapi harus memberikan keputusan secara legal atau tidak legal keberadaan Ahmadiyah itu saja kalau itu ditegaskan maka siapa yang membubarkan misalnya kalau pemerintah melegalkan berarti keliru Sampai hari ini kan belum ada keputusan itu dari pemerintah. Sehingga tidak bisa menyalahkan yang membubarkan. Kecuali yang membubarkan eh, eh, pemerintah mengakui keberadaan Ahmadiyah dan dinyatakan legal, baru yang membubarkan itu kita anggap salah. Demikian. Ya, terima kasih. Pak Andre, selamat siang Pak Andre, silahkan. Selamat siang. Ya. Uh, jadi begini, yang saya permasalahan di sini adalah bukan Ahmadiyah atau agama dia. Jadi ya, organisasi massa ini yang sering berbuat onar. Ya, sesungguhnya yang berhak uh, apa, eh, ini yang berhak yang yang memberi peraturan adalah pemerintah bukan organisasi massa yang menyetop jadi kalau saya mempermasalahkannya organisasi massa ini yang sering bertindak terlalu anarkis gitu. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih kembali. Baik, Pak Heri, silakan Pak. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Saya hanya cuman kepengen berkomentar. Ketika penyerangan itu terjadi, entah berada di mana Tuhan saat itu. Gitu aja. Terima kasih Bu. Pak Syarif. ya Pak. Silakan Pak. Eh, menurut saya kalau dari sisi pemerintah jelas ya pemerintah SBY ini kan dia eh, SBY sekarang ini cari selamat pokoknya dia cari selamat dia nggak mau terlalu bercampur eh, dengan hal-hal yang sifatnya ada risiko-risiko seperti itu padahal sebenarnya memang udah kewajibannya dan normal-normal aja jadi kalau lagi ngomong seperti seperti kayak seorang akademisi yang hebat tuh udah ini deh apa namanya eh, bohong lah gitu tong kosong nyaring bunyinya Terus yang kedua dari sisi agama nih. Ini bagi ormas yang melarang-melarang siapa dia tersebut. Kalau menurut pendapat saya, kalau hubungan manusia kepada Tuhan itu kan ya urusan dia sama Tuhan gitu. Jadi mengenai aturan-aturan dan lain-lain, ya biarin aja. Sekarang kita balik bertanya mesti ormas nih. Ormas lo tuh merasa suci belum? Udah merasa bersih bom, lo merasa berdosa nggak gitu banyak eh, ada dosanya apa enggak terus bagaimana bengkok nggak kalau misalnya hati nuraninya masih begitu, Tuhan itu ada di dalam hati nurani manusia. Makanya kalau orang berbuat sesuatu, orang suka bilang, tuh, ntar Tuhan tahu loh. Karena apa? Tuhan ada di dalam. Jadi kalau misalnya bengkok gitu, jangan sok-sok melarang deh. Langkahnya kayak yang bersih aja gitu, kayak yang bener aja. Terus ibadah misalnya. Jangan cuma menjalankan hukum-hukumnya doang. Kita memang harus sholat lima, lima kali. <clears throat> Tapi apa namanya uh, kalau mengenai apa namanya uh, itu udah dijalanin terus bukan berarti kayaknya udah bebas gitu ntar mau mau mau maling ke mau nipu orang ke mau jahat ke segala macem nggak begitu kalau masih begitu jangan suka orang lu juga kotor juga ini juga apa namanya juga bengkok gitu makasih mas gitu terima kasih pak Syarif kita ke Pak Hendro halo Pak Hendro ya melengkapi yang tadi ya memang aparat kita pengecut ya aparat kita pengecut dan kedua ormas yang tadi itu menamakan dirinya suci ya ditutup aja SB bagaimana SB kan paling ganteng kok SB nggak punya kuku ya eh, ormas kayak gitu ditutup aja dah ya terima kasih terima kasih Pak Hendro mitra bisnis masih kami tunggu komentar Anda halo Pak Zainal sore Pak sore Pak Zainal silakan kalau saya berpendapat sih begini namanya itu kan kewajiban negara melindungi setiap warga negara itu udah harus itu walaupun punya agama apa itu itu memang kewajiban negara melindungi terus yang kedua sebetulnya memang Islam itu mewajibkan untuk menyampaikan ayat-ayat kebenaran Cuman Allah tidak mewajibkan untuk orang itu biar beriman sama kita. Mau percaya mau enggak itu yang penting kita udah menyampaikan. Nggak boleh memaksa orang harus percaya dengan percayaan kita. Itu nggak bisa. Itu harus disampaikan dengan sopan santun dan berkelakuan baik. Walaupun beda keyakinan baik-baik ini ya nggak boleh begitu itu mah bukan agama itu namanya premanisme ya. terima kasih Pak Zainal halo Pak Bobo iya eh, saya juga ingin melengkapi lagi Pak saya setuju dengan statement Pak Faisal Basri beberapa waktu yang lalu bahwa manusia itu semua dilahirkan free will artinya tidak eh, punya hak yang sama hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah vertikal dan manusia tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan si A sesat, si B sesat, si C sesat. Gitu loh. Pamor Tuhan nggak akan turun kalau setengah manusia di bumi ini nggak percaya sama Tuhan kan begitu. Jadi nggak ada hubungannya itu mau manusia mau nyembah Tuhan atau katakanlah mau nyembah kodok sekalipun itu urusan pribadi masing-masing free willnya masing-masing. Nah negara tugasnya adalah melindungi hak-hak manusia. Kan seperti itu. Artinya, eh, ya contohnya seperti negara maju. Mau, mau kita mau percaya sama apa, ke asal kita nggak berbuat kriminal, itu tidak, itu sah-sah saja. Begitu. Tapi kalau sejauh kita sudah berbuat kriminal, maka itu harus dihabisi. Artinya, kalau ada apa namanya Eh, ormas ormas yang berbuat kriminal, ah itulah yang dihabisi. Gitu. Makasih. Sorry Pak Teguh. Sorry Pak. Silakan Pak. Kalau saya tahu saya, amat tidak di Terdono ini itu memang ya ada kesalahan yaitu jumpleng Islam. Kalau dia nggak membawa Islam jamaah Islam Muhammadiyah saja tidak sini. Sedangkan Islam sendiri tidak ada hadisnya, ada Quran. Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kitabnya kitab suci Al-Quran tapi kalau Muhammadiyah Muhammadiyah itu kan nabinya lain kitabnya lain yaitu orang yang nggak dimasak mati lambat dan ini mestinya yang membersihkan aparat dan MUI itu aja Pak terima kasih terima kasih Pak Teguh Pak John halo halo ya menurut saya SBY jangan ngurusin soal di luar negeri aja deh di dalam negeri itu berantakan begini soal-soal cari nama di luar negeri di PBB dibuat malu sama orang luar negeri luar luar negeri ngapain berkulit pangan dari di luar negeri kacau soal aja terima kasih Pak John kita ke Pak Rudi penopon terakhir kita halo ya begini pak eh, bapak yang nomor dua yang sebelum ini nih yang barusan sebelumnya lagi itulah contoh kebodohan jadi manusia manusia seperti itu tuh berpikirnya sempit cuma mikirin ini begini ini begitu kalau lo jahat sama orang Tuhan tuh gak bakalan benerin Tuhan tuh pasti bener Gak mungkin Tuhan tuh jahat, gak mungkin ya, boleh membunuh tuh gak boleh gitu Boleh jahat, gak boleh Jadi kalau bilang dibilang boleh membunuh asal begini-begini, asal begini, asal begitu. Itu pasti salah interpretasi. Tuhan itu benar, terang. Jadi nggak gelap, nggak salah gitu. Nggak bengkok, nggak jahat, dia baik gitu. Itu pasti sifat-sifat Tuhan begitu. Bukannya yang dia asal begini begitu, kalau dia masih pakai eh, nyebut agama ini gitu, agama Islam masih dibawa-bawa, tapi dia kitabnya begini begitu, nabinya begini begitu biarin aja lama-lama juga dia nggak ada yang minatin pak nanti lama-lama juga dia akan hilang sendiri kalau memang memang orang lihat oh ini nggak bener nih sama dia biarin aja kenapa harus yang lain pada puyeng-puyeng begitu kita mau bela Tuhan siapa sih kita Tuhan bilang dari langit kalau bisa ngomong ya gua nggak perlu dibela lo aja masih bengkok gitu makasih pak selamat malam pak selamat ah udah nggak mentare. Eh memang pemerintah itu nih mengutip kata-kata si Ahmad Sapi Ma'arif uh, yang dulunya ketua Muhammadiyah udah GCI udah GCI ya keren banget ah, udah gitu jadi bosan dong ya, terima kasih terima kasih Pak Selamat Pak Abdullah selamat malam Selamat malam, Alhamdulillah. Selamat malam. Lagi-lagi terjadi seperti ini Tidak dilakukan oleh pejabat yang berkewajiban dilakukan oleh rakyat biasa ya, ada apa nih sebenarnya mungkin pemahaman ya satu masalah iman harus dibenahi ilmunya ditambah kenapa karena kebenaran berarti untuk menghadapi sesuatu yang salah itu aja selamat malam kasih Pak Abdullah, selamat malam kembali untuk Anda. Pak Deddy, selamat malam. Ya, saya lihat makin lama ini pemerintah nggak punya kewenangan ya terhadap ormas-ormas ini. Sepertinya kalah ormas. Saya setuju baik ormas-ormas seperti ini ditiadakan ya. Karena nggak melihat sisi yang lainnya gitu. Hanya melihat sisi dari kebenaran dari ormas itu sendiri ya. Sedangkan negara kita kan negara ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi harus ya kayak orang orang harus dibahas inilah nggak ada gunanya sebenarnya